Padang di mana saja Anda berada. Alhamdulillah sore ini kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian tentang amalan hati. Kita sudah selesai membahas bab zikir. Sekarang kita lanjut ke amalan hati berikutnya yaitu syukur. Apa makna syukur? Secara bahasa syukur adalah as-sana'u 'alal muhsin bima aulakahu minal ma'ruf. Syukur itu adalah memuji pihak yang memberi kebaikan atau kebaikan kepada sang pelaku syukur. Syukur artinya menyanjung atau memuji orang yang melakukan kebaikan kepada dirinya itu makna asal syukur secara bahasa seperti yang diterangkan oleh Ar-Razi dalam kitab Mukhtarus Sihah Adapun secara istilah makna syukur kepada Allah adalah zuhuru athari ni'matillahi ala amdihi sana'an wa'tirafan wa ala qalbihi syuhudan wa mahabbatan wa ala jawarihi inqiyadan wa ta'atan Makna ist, makna syukur secara istilah adalah menampakkan dampak dari nikmat Allah kepada hambanya. Kita sebagai hamba banyak memperoleh nikmat dari Allah. Nikmat itu efek dari nikmat itu, bukti dari nikmat itu harus ditampakkan. Pertama, sanaan wa'tirafan dalam bentuk memuji dan mengakui secara lisan. Kedua, ala qalbihi syuhudan wa mahabbatan. Dengan hati dalam bentuk mencintai Allah dan meyakini semua nikmat itu dari Allah. Ketiga, jawarihi inqiyadan wa ta'atan dan dengan anggota badan dengan dengan cara tunduk dan taat. Jadi nikmat yang Allah berikan kepada kita harus kita tampakkan melalui tiga unsur yang ada dalam diri kita unsur lisan dalam bentuk memuji dan mengakui secara lisan bahwa ini dari Allah kedua unsur hati semakin cinta kepada Allah dan meyakini mengakui ini dari Allah dan yang ketiga unsur anggota badan dengan cara melakukan ketaatan dan ketundukan kepada Allah Azza wa Jalla. Definisi syukur seperti itu diungkapkan oleh Imam Ibn Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin. Waqila masih perkataan Imam Ibn Qayyim dalam kitabnya yang lain disebut dengan Tariqal Hijratain. Berkata Imam Ibn Qayyim, "Asy-syukru huwa thana'u 'alal mun'im wa mahabbatuhu wal amalu bi ta'atih. Bersyukur itu adalah memuji sang pemberi nikmat, mencintainya dan mengamalkan ketaatan kepadanya. Itulah definisi syukur baik secara bahasa ataupun secara istilah. Jadi syukur itu ternyata amalan ketiga unsur dalam jiwa kita. Tiga unsur yang selalu beramal. Yaitu unsur lisan, unsur hati, dan unsur anggota badan. Lisan yang memuji Allah Sang Pemberi Nikmat dan mengakui secara lisan bahwa nikmat ini dari Allah hatinya meyakini dan mengakui bahwa ini dari Allah serta lebih mencintai Allah, anggota badannya melakukan ketaatan yang lebih dibanding ketaatan sebelum memperoleh nikmat. Syukur ini harus diaplikasikan dalam tiga dengan tiga unsur tadi ya. Ada ucapan lisan, ada keyakinan dan pengakuan hati ada aplikasi nyata dalam bentuk perbuatan. Itulah syukur. Makanya syukur dimasukkan ke dalam salah satu di antara amalan hati sebab hati terlibat di dalam syukur yaitu meyakini mengakui ini dari Allah dan lebih mencintai Allah sebagai sang pemberi nikmat. Al-Quranul Karim banyak menerangkan tentang syukur dengan berbagai macam ungkapan. Ungkapan pertama dengan nada perintah. Allah memerintahkan kita untuk bersyukur. Seperti dalam surah Al-Baqarah 172 Allah berfirman, يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله Hei orang-orang yang beriman Makanlah Makanan-makanan yang baik dari yang telah kami rizkikan kepada kalian Dan bersyukurlah kalian kepada Allah ini perintah setelah makan atas nikmat diperintahkan untuk bersyukur. Juga dalam surah An-Nahl ayat 114 bahkan selain perintah ayat ini menekankan bahwa syukur ini termasuk bagian dari ibadah. Allah berfirman, نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون Kata Allah, dan bersyukurlah kalian atas nikmat Allah bila kalian hanya beribadah kepada Allah semata-mata. Salah satu bentuk ibadahnya bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Ini ayat yang kedua. Ayat ketiga surah Al-Baqarah 152 Allah berfirman washkuruli wala takfurun dan bersyukurlah kalian kepadaku dan jangan kalian kufur. Juga dalam surah Al-Ankabut ayat 17 Allah berfirman wa'buduhu washkurulah ilaihi turja'un. Beribadahlah kalian kepada Allah dan bersyukurlah kalian kepadanya karena hanya kepada Dia kalian akan dikembalikan. Dan banyak lagi ayat-ayat lain yang bernada memerintahkan kita untuk bersyukur. Menunjukkan syukur ini wajib. Karena hukum asal perintah adalah wajib. Kedua, selain bernada perintah, Allah juga menerangkan syukur dalam bentuk penjelasan tentang bahwa yang bersyukur itu pasti akan dibalas oleh Allah. Syukur tadi ibadah. Maka setiap ibadah ada balasan yang baik. Syukur itu kebaikan. Setiap kebaikan pasti akan dibalas dengan kebaikan. Al-jaza min jinsil alma min jinsil amal hal jazaul ihsan illal ihsan liyazyal ladzina asa'u bima amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna pokoknya setiap kebaikan akan dibalas dengan kebaikan dan syukur adalah kebaikan Allah akan balas Allah nyatakan ini dalam banyak ayat di antaranya Ali Imran 144 Allah berfirman wasayajzillahu syakirin Allah akan memberikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur Lihat lagi surah Al-Qamar 35 Allah berfirman kadzalika najziman syakar demikianlah kami memberi balasan kepada orang yang bersyukur. Apa saja balasan Allah kepada orang yang bersyukur? Pertama, Allah berjanji orang yang bersyukur nikmatnya akan ditambah lebih banyak lagi, lebih besar lagi, lebih berkualitas lagi dibanding sebelumnya. Sebaliknya, kalau tidak mensyukuri nikmat, itu nikmat dicabut diganti dengan azab. Allah berfirman, "Wa id ta'adzana rabbukum in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Ini surah Ibrahim ayat yang ketujuh. Ingat, Ketika Allah berfirman, "La in syakartum kalau kalian benar-benar bersyukur." Ada huruf la, la in syakartum, benar-benar bersyukur. Bersyukurnya tidak asal-asalan. Bersyukurnya tidak dengan cara yang keliru. Tapi adanya huruf lam di sini la in syakartum menunjukkan dua hal benar dan sungguh-sungguh. Cara bersyukurnya benar dan dilakukan dengan sepenuh kesungguhan. Sebab ada orang yang judulnya bersyukur tapi bentuknya keliru. Dia memperoleh nikmat, umpamanya nikmat dunia, lulus kuliah atau dapat promosi jabatan, naik pangkat, atau dapat jabatan yang basah dan yang sejenisnya. Bersyukur. Apa bentuk syukurnya? Pesta pora. Isinya apa? Maksiat. Isinya ada menari, dansa, menyanyi, eh, ajrag-ajragan dan yang sejenisnya. Keliru dalam mengungkapkan rasa syukur. Uang yang banyak nggak keluar zakatnya, infaknya, sodakohnya enggak. Nah itu cara bersyukur yang salah dan keliru. Allah menekankan la in syakartum kalau kalian benar-benar bersyukur la azidannakum pasti pasti akan aku tambah nikmatku kepadamu. Allah menekankan kepastiannya dua kali. Pertama, pertama ada huruf lam la azidannakum, yang kedua adanya huruf nun tauqid tsaqilah di akhirnya. Tadinya azidu masuk huruf la la azidu masuk huruf nun la azidannakum. Nah, lam dan nun di awal dan di akhir disebut huruf taukid. Taukid itu artinya memastikan, menyatakan kesungguh-sungguhan, bukan asal-asalan. Kalau kalian bersyukur dengan sungguh-sungguh dengan cara yang benar, pasti pasti aku akan tambah nikmatku kepada kalian wala in kafartum tapi kalian bila kalian kufur nikmat ada nikmat tidak disyukuri itu kufur Inna azabi lasyadid. Sesungguhnya azabku sangat-sangat pedih. Itu nikmat dicabut kemudian diganti dengan azab. Inilah yang dimaksud dengan ayat yang sering disalahfahami orang dalam surah Ar-Ra'du Allah berfirman Inna allaha la yugayiru ma biqawmin hatta yugayiru ma bi anfusihim sering diartikan dengan cara yang salah ya. Apa arti yang salahnya? Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai kaum itu yang merubah nasib mereka sendiri. Bukan karena takdir Allah itu keliru terjemahannya. Akhirnya penafsirannya bertolak belakang dengan ayat lain. Coba kita terjemahkan sekata demi sekata. Inna sesungguhnya Allah Allah la yughayyiru tidak akan merubah ma apa-apa bi qaumin yang ada dalam suatu kaum hatta sehingga yughayyiru mereka merubah ma apa-apa bi anfusihim yang terdapat dalam diri mereka. Enggak ada nasib yang ada adalah apa? Apa-apa. Allah tidak akan merubah apa-apa yang ada dalam suatu kaum sampai kaum itu merubah apa-apa yang ada di dalam diri mereka. Nah, apa-apa dalam ayat itu teh apa? Bukan nasib, tapi nikmat Allah tidak akan merubah nikmat yang telah Allah berikan kepada suatu kaum sampai kaum itu merubah nikmat itu dalam diri mereka sendiri. Dirubah menjadi azab karena tidak disyukuri. Kata siapa? Mak di sana nikmat. Para ulama ahli tafsir termasuk Imam Ibn Kathir mengaitkan ayat ini dengan ayat yang terdapat dalam surah Al-Anfal. Allah berfirman, "Dzalika bi lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Yang demikian itu karena Allah tidak akan merubah nikmat yang Allah berikan kepada suatu kaum Sampai kaum itu merubah nikmat itu menjadi azab dengan cara tidak disyukuri. Allah menyatakan wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian kufur, azabku sangat pedih. Nikmat yang ada dicabut diganti oleh Allah Azza wa Jalla dengan azab. Itu janji Allah yang pertama, Allah akan berikan tambahan nikmat bila kita bersyukur dan Allah akan cabut itu nikmat dan diganti dengan azab bila kita tidak tidak bersyukur. Allah pun menjelaskan bahwa orang yang bersyukur itu adalah orang yang mampu mengambil pelajaran dari setiap kejadian Allah ungkapkan dalam banyak ayat di antaranya surah Az-Zumar eh, surah Luqman ayat 31 afwan surah Luqman ayat 31 menyatakan kata Allah inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur sesungguhnya dalam hal yang demikian Benar-benar ada tanda-tanda kekuasaan Allah, ada pelajaran yang bisa diambil oleh setiap orang yang sabar dan orang yang bersyukur. Maknanya, orang yang pandai bersyukur dan bersabar, Allah akan anugerahi hidayah untuk bisa mengambil pelajaran dari ayat-ayat Allah. Allah pun menjelaskan bahwa syukur ini berada pada level yang amat sangat tinggi, tertinggi. Tak ada orang yang mampu meraihnya kecuali hanya sedikit. Orang yang bisa meraih posisi puncak nggak banyak. Hanya orang-orang istimewa. Coba diabri di kepolisian lebih banyak jenderal, lebih banyak kopral. Ya kopral lebih banyak. Jenderal mah hanya sedikit ya. Nggak akan ada terlalu banyak. Paling sepuluh orang itu bisa dihitung dengan jari. Apalagi ya pangkatnya jenderal ya punya kedudukan tambah sedikit lagi. Direktur itu Enggak begitu banyak, kurang dari 10 orang. Di rutnya aja satu orang, ya. Tapi kalau karyawan banyak bisa ribuan. Orang yang bersyukur hanya sedikit. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa qalilum min ibadiyasyakur." Sangat sedikit di antara hamba-hamba kami yang bersyukur. Kebanyakan manusia mah tidak bersyukur sebagaimana firman Allah dalam Al-Baqarah 243. Innallaha ladzu fadlin 'alan nas walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Sesungguhnya Allah memiliki banyak karunia yang Allah bagikan kepada manusia akan tetapi kebanyakan dari manusia tidak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selain itu, Al-Quran juga menjelaskan orang bersyukur kepada Allah bukan karena Allah membutuhkan pelayanan, ibadah, dan sikap syukur manusia. Enggak. Allah nggak butuh wallahu ghaniyun 'anil alamin. Allah itu ghani dari setiap alam, dari seluruh alam. Ghani itu nggak butuh. Allah nyuruh ibadah bukan karena Allah butuh diibadati. Kalau seluruh manusia ibadah kepada Allah nggak menguntungkan Allah sedikit pun, tidak menambah kekuasaan Allah sedikit pun. Kalau seluruh manusia kafir, musyrik, ingkar, enggak merugikan Allah, enggak mengurangi kekuasaan Allah sedikit pun. Dalam salah satu hadis qudsi, Allah berfirman, hadis qudsi ini sahih riwayat Imam Muslim, kata Allah Azza wa Jalla, "Ya Adam, wa akhirakum wa jinnakum wa insakum kanu ala qalbi ala atqa qalbi rajuli wahid minkum ma zada fi mulki syai'a hai anak adam seandainya seluruh makhluk dari awal sampai akhir baik jin ataupun manusia kalau seluruhnya memiliki hati setakwa takwa hati di antara kalian Siapa orang yang paling takwa di antara kita? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seandainya semua makhluk manusia ataupun jin dari awal sampai akhir amalnya, hatinya, ketakwaannya seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya. Ibadahnya, kehebatan ibadahnya, kualitas ataupun kuantitas luar biasa. Seandainya seluruh makhluk dari awal sampai akhir, jin ataupun manusia hatinya seperti hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam mazada fi mulki syai'a itu tidak menambah kekuasaanku sedikit pun seandainya seluruh manusia ketakwaan dan kehebatan ibadahnya seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam enggak ngaruh apa-apa Allah tidak tambah hebat hanya karena diibadati dan disembah orang enggak Sebaliknya yabna Adam Lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum Kanu ala afjadi qalbi rajul minkum Ma naqasa fil mulki syai'a Hai anak Adam Sana seluruh makhluk Baik dari awal sampai akhir Dari jin ataupun manusia hatinya sebejat-bejat hati di antara kalian. Umpamanya hati seluruh makhluk seperti hati iblis laknatullahi alaih. Seperti itu semuanya durhaka, kafir, musyrik segala macam. Maka itu tidak mengurangi kekuasaanku sedikit pun. Jadi ibadah yang dilakukan oleh kita atau oleh manusia bukan untuk kepentingan Allah. Allah nggak butuh diibadati. Tapi kenapa Allah menyuruh kita ibadah, menyuruh kita mentauhidkannya, melarang kita berbuat syirik demi kepentingan kita pribadi. Seluruh ibadah dan amal yang kita lakukan feedbacknya kembali ke diri kita. Manfaat dan maslahatnya kembali kepada diri kita, bukan untuk kepentingan Allah untuk kebaikan dan kemaslahatan kita. Allah bimbing agar kita ini menjadi manusia dengan kualitas terbaik di dunia dan beruntung di akhirat. Karena kasih sayang Allah aja. Ya. Termasuk syukur, manfaat dari syukur kembali kepada si pelaku, bukan untuk kepentingan Allah. Berfirman Allah Azza wa Jalla dalam beberapa ayat di antaranya surah An-Naml 40. Allah berfirman, "Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim." Siapa orang yang bersyukur hanyalah manfaat syukurnya untuk diri sendiri apa manfaat syukur bagi orang yang bersyukur? Nanti nikmatnya akan tambah apa? Akan tambah banyak. Sebagaimana janji Allah la in syakartum la azidannakum. Itu di dunia. Di akhirat syukurnya itu mengurangi dosa, menambah pahala. Di akhirat pahalanya luar biasa. Makanya Allah katakan, siapa yang bersyukur fa innama yashkuru nafsi. Hanyalah, pakai kata innama. Hanyalah syukurnya itu untuk kepentingan dirinya sendiri. Wa man kafara. Tapi siapa yang kufur? Kufur di sini lawan dari syukur. Maka sungguhnya Rabbku maha ghani dan maha karim. Ghani itu maha serba cukup mampu mencukupi kebutuhan dirinya sendiri nggak butuh pihak lain karim sangat mulia sangat termawan. juga dalam surah Luqman ayat 12 Allah berfirman wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid Siapa orang yang bersyukur maka manfaat dari syukurnya hanya untuk dirinya sendiri dan siapa yang kufur sesungguhnya Allah itu memang tidak butuh atas syukur manusia. Allah nggak rugi kalau manusia nggak bersyukur. Manusialah yang rugi kalau orang itu tidak bersyukur ya. Dan banyak lagi ayat yang menjelaskan syukur baik perintah untuk bersyukur ataupun pujian Allah kepada orang yang bersyukur ataupun manfaat dari syukur atau balasan yang Allah janjikan kepada orang-orang yang bersyukur banyak bertebaran di dalam Al-Qur'anul Karim. Selain ayat ada hadis yang menjelaskan tentang syukur. Nabi Ali Shallallahu Wasallam bersabda kepada Muad, ya Muad, wallahi inni lahibbuk, fala tada dubura kulli salat antaqula Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Kata Nabi Ali Shallallahu Wasallam, wahai Muad, demi Allah aku mencintai engkau karena Allah. Maka ingat-ingat nih wasiatku untuk kepentingan dirimu sendiri. Wasiat Nabi kepada Mu'ad karena ingin Mu'ad memperoleh manfaat yang besar dengan mengamalkan doa ini. Maka kita pun disyariatkan membaca doa ini. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan engkau tinggalkan walaupun hanya sekali di dubur setiap sholat. Dubur setiap sholat para ulama ikhtilaf. Sebagian menyatakan di dalam sholat tapi di akhir doa sholat. Sebagian ulama mensyariatkan ini dibaca di dalam sholat di akhir e, doa sholat yaitu pada waktu tahiyat akhir sebelum salam. Karena makna dubur adalah akhir dari sesuatu tapi masih bagian dari sesuatu itu. Oleh karena itu sebagian ulama menyatakan baca di dalam sholat sebelum salam. Setelah umam umpamanya Amin fitnatil masihid dajjal sebelum salam baca doa ini Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ini wasiat Nabi SAW. Sebagian ulama lain menyatakan dubur setiap sholat bukan berarti bagian dari sholat, tapi seusai sholat. Setelah salam baca pada waktu pertengahan zikir setelah Allahumma setelah istighfar tiga kali Allahumma antas salam minkas salam dan seterusnya nanti ada bacaan ini Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Jadi ulama ikhtilaf, mana yang lebih rajih? Syekhul Islam menyatakan yang lebih rajih karena dubur setiap sholat itu beda-beda Siapa yang membaca di dubur setiap solat Subhanallah 33 kali Alhamdulillah 33 kali Allahu Akbar 33 kali Kan diampuni dosanya walaupun sebanyak buih di lautan Itu pun disebut di dubur setiap solat Apakah di dalam solat atau di luar solat? Itu di luar solat Nah lalu Syekhul Islam menyimpulkan kalau zikir tersebut atau bacaan tersebut berupa zikir maka sebaiknya dibaca setelah salam seperti membaca subhanallah alhamdulillah Allah akbar baik 10 kali 11 kali 25 kali ataupun 33 kali semuanya sahih boleh setelah salam Adapun kalau bacaan itu berupa doa permintaan sebaiknya dibaca sebelum salam. Nah, Bacaan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika itu zikir apa doa? Doa. Sebaiknya baca sebelum salam. Tapi sekali lagi ini ikhtilaf. Ini pendapat yang saya pribadi ambil dan saya amalkan membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika di dalam salat sebelum salam. Allahumma ya Allah a'inni bantu aku tolong aku ala zikrika untuk berzikir kepadamu wa syukrika dan bersyukur kepadamu wa husni ibadatika dan dalam melakukan sebaik-baik ibadah kepadamu. Minta bantuan kepada Allah, minta hidayah, minta diberikan kekuatan, keikhlasan dan kekhusuan ketika membaca doa yang barusan. Ya. Nabi alaih salatu wassalam memuji orang mukmin yang bersyukur bahkan syukur bila digabungkan dengan sabar Syukur dan sabar ini dua karakter yang tidak bisa dipisahkan. Siapa yang bersabar dia pandai bersyukur. Siapa yang pandai bersyukur dia akan bisa bersabar. Sabar ketika menderita, syukur ketika bahagia. Sabar ketika sedih, syukur ketika gembira. Sabar ketika miskin, syukur ketika apa? Ketika kaya raya. Maka orang yang ketika kaya dia tidak bersyukur, ketika dia jatuh miskin dia tidak akan bisa bersabar. Dan sebaliknya, siapa orang yang tidak sabar dalam menerima ujian, cobaan, penderitaan, kanyeri, kaperih dalam hidupnya, maka kelak kalau dia diberikan anugerah baik kekayaan, pangkat, jabatan, dia tidak akan mampu bersyukur. Dia akan kufur. Ya, Orang mukmin adalah orang yang seluruh sikapnya dilandasi keimanan. Ketika dia menderita, dia bersabar. Ketika dia bahagia, dia bersyukur. Ini yang menyebabkan seluruh aspek kehidupan orang mukmin gak ada yang buruk. Seluruhnya baik. Karena disikapi secara benar kalau ada ujian dan cobaan dia bersabar. Itu baik akibatnya bagi dirinya. Kalau dia menerima nikmat, kesenangan, kegembiraan, kebahagiaan, dia bersyukur. Itu juga baik. Apapun yang dialami oleh orang mukmin tidak ada yang berefek buruk. Dan itu yang membuat Allah dan Rasulnya takjub. Berkata Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam, Ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khairun wa laisa dhalika li ahadin illa lil mu'min. Sungguh menakjubkan urusan orang-orang mukmin karena seluruh urusannya itu baik dan hal itu tidak layak dimiliki kecuali hanya oleh seorang mukmin. Hanya orang mukmin yang yang bisa seperti itu. Tidak ada keburukan yang dilakukan oleh orang mukmin dalam hidupnya. In asabathu sarra'u syakara fakana khairallah wa in asabathu dharra sabara fakana khairallah. Kalau orang mukmin itu memperoleh kesenangan, kegembiraan, kebahagiaan, nikmat, anugerah, karunia, barokah, dia mensikapinya secara benar, dia bersyukur atas semua itu. Maka efeknya sangat baik untuk dirinya. Tapi bila dia mengalami penderitaan, kesedihan, kanyeri, kaperih, lara, wirang, nuka sorang. Pokoknya itu yang buruk-buruk yang membuat dia berurai air mata. Sobaro, dia bersabar. Fakana khairallah maka itu baik akibatnya bagi dirinya. Coba lihat. Apapun yang dialami oleh seorang mukmin tidak ada yang berakibat buruk. Seluruhnya berefek baik. Kalau kenikmatan dia mengantisipasi secara benar, disyukuri pahala, dihapus dosa. Kalau penderitaan dia bersabar, pahala dapat atas kesabarannya, dosanya dihapus atas penderitaannya. Coba, nggak ada yang berakibat buruk. Seluruh urusan orang mukmin itu baik. Seluruh urusan orang mukmin hanya melahirkan pahala dan hanya menghapus dosa. Apapun yang dialaminya, ya. Hadis tersebut sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Bahkan syukur tidak hanya dilakukan kepada Allah semata-mata tapi juga kepada manusia. Syukur kepada Allah dengan kepada manusia ini dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Siapa yang bersyukur kepada Allah pasti dia pandai bersyukur kepada manusia yang melakukan kebaikan kepada dia. Dan sebaliknya siapa orang yang tidak bersyukur kepada sesama manusia yang melakukan kebaikan kepada dia menunjukkan dia bukan orang yang mampu bersyukur kepada Allah. Bersabda Rasulullah SAW. Man nas la yashkurullah. Siapa orang yang tidak bersyukur kepada manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Hadis nah, ini riwayat Imam At-Tirmidzi dalam kitab Sunannya. Lalu dia berkata, hadithun hasanun sahihun. Hadis ini hasan sahih. Istilah hadis hasan sahih ini khusus istilah yang dipakai oleh Imam At-Tirmidzi. Selain Imam At-Tirmidzi tidak. Apa maknanya? Para ulama menerangkan hadis ini punya dua jalur. Dari satu jalur hadis sanadnya sahih, dari jalur yang lain sanadnya hasan, maka dikatakan hasan sahih. Kedua, kalau hadis tersebut juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari, maka itu dianggap sahih. Tapi kalau tidak ada dianggap Imam Bukhari, maka dianggap hasan. Walhasil hadis hasan sahih itu hadis yang makbul, diterima oleh para ulama. Yang menyatakan siapa yang tidak bersyukur kepada manusia berarti dia tidak bersyukur kepada Allah. Nah bukankah bersyukur itu ibadah yang hanya boleh ditujukan kepada Allah Tapi kenapa kepada manusia juga bersyukur Diterangkan oleh Imam Al-Khattabi Rahimahullah Tentang makna dari hadis ini Kata beliau Hadis ini memiliki dua makna Apa makna yang pertama? Ahaduhuma Yang pertama adalah anna من كان طبعه كفران نعمة الناس وترك الشكر syukri كان من عادته كفران نعمة الله عز وجل وترك الشكر له. pertama siapa orang yang karakternya tabiatnya suka kufur terhadap <clears throat> terhadap kenikmatan yang dia peroleh dari manusia. Manusia memberikan banyak bantuan, pertolongan dan kebaikan. Tapi karakter orang itu tidak berterima kasih, tidak bersyukur, malah menghinakan, merendahkan. <tsk> Yang gini mah tuh saya juga bisa belilah, nggak perlu. Tapi dimakan, dipoyok, dilebok. <laughs> dipoyok, dilebok itu kasar. Tapi muisi dipoyok, dilebok ya. Kalau dihaluskan jadi nggak indah. Bahasa haluskan dipoyok apa? Dihina tapi dituang. nggak enak <laughs> kedengarannya. Dipoyok, dilebok. Siapa orang yang adatnya, karakternya, suka kufur terhadap nikmat yang diberikan manusia, tidak mensyukuri, tidak berterima kasih kepada kebaikan yang dilakukan oleh manusia kepada dia, maka adat dia pun kepada nikmat Allah begitu. Dia akan kufur terhadap nikmat yang Allah berikan dan tidak akan syukur. Kalau kita ingin melihat apakah orang itu orang yang suka bersyukur kepada Allah, coba tes. Berikan tes case kepada dia, lakukan kebaikan, beri apa saja. Apakah ada, aduh Alhamdulillah terima kasih, ini yang selama ini saya cari nggak dapat baru kali ini. Alhamdulillah ya Allah terima kasih, syukran, sejuta syukran. Padahal dalam hatinya, ah, sehari-hari ini mah <laughs> dan nggak begitu suka sebenarnya. Tapi untuk menunjukkan terima kasih dia kepada sang pemberi, dia menunjukkan ekspresi yang yang yang yang yang excited, yang yang heboh, yang heboh ya. Uh, terima kasih alhamdulillah. Kita yang ngasihnya seneng apa enggak? Seneng alhamdulillah kepake. Padahal di belakang kita dibuang mungkin aja. Tapi enggak apa-apa. Yang penting dia ungkapkan terima kasih dia kepada orang yang memberi ya. Nah, kalau dia demikian orang ini pandai bersyukur kepada Allah atas nikmat Allah Azza wa Jalla. Inilah makna yang pertama. Makna yang pertama dari siapa yang tidak bersyukur kepada manusia berarti dia tidak bersyukur kepada Allah. Maknanya kalau dia punya karakter tidak berterima kasih, tidak mensyukuri kebaikan orang, menunjukkan karakter dia pun kepada nikmat Allah begitu. Dia nggak akan bersyukur kepada nikmat yang Allah berikan kepadanya. Wal wajhul akhar, makna yang kedua. Hmm, ini nih ya, ada keterkaitan yang erat antara syukur kepada orang dengan syukur kepada manusia. أن الله سبحانه لا يقبل, لا يقبل شكر العبد على إحسانه إليه إذا كان العبد لا يشكر إحسان الناس إليه ويكفر معروفهم لاتصال أحد الأمرين بالآخر معنى kedua Allah tidak akan menerima syukur seorang hamba kepada Allah atas kebaikan yang Allah berikan kepadanya bila si hamba itu tidak bersyukur kepada manusia atas kebaikan yang dilakukan manusia kepadanya. Jadi kalau umpah walaupun kita pandai bersyukur kepada Allah, tapi tidak pandai bersyukur atas kebaikan orang. Tidak berterima kasih kepada orang, ya. Maka syukur dia kepada Allah tidak akan diterima selama dia tidak bersyukur kepada manusia atas kebaikan manusia kepada dia. Karena apa? Litisali ahadil amroini bil akhir karena ket keterkaitan antara syukur kepada Allah dengan syukur kepada manusia. Dua hal ini berkaitan. Satu tidak dilakukan, yang satunya dilakukan, yang dilakukan ini mardud ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa orang yang tidak pandai bersyukur kepada manusia atas kebaikan manusia kepada dia, Ketika dia bersyukur secara benar kepada Allah, Allah tolak syukur dia kepada Allah. Lihat, aspek vertikal berkaitan erat dengan aspek apa? Horizontal. Muamalah kita kepada Allah berkaitan erat dengan muamalah kita kepada manusia ibadah yang kita lakukan kepada Allah itu wajib sekali lagi wajib wajib wajib sepuluh kali lagi wajib wajib wajib wajib ada efek terhadap muamalah kita dengan sesama manusia nggak bisa orang ibadahnya getol hebat rajin tapi kepada sesama manusia buruk nggak nggak bisa ditolak itu ibadahnya Seorang sahabat bertanya, Ya Rasulullah, ada seorang wanita rajin sholat malam, rajin saum sunnah di siang harinya, tapi dia suka mengganggu tetangganya. Apa kata Nabi Ali Shallallahu Wasallam? Hiya finnar, dia berada di dalam neraka. Walaupun ibadahnya rajin, tapi kalau rajinnya ibadah tidak ada efek baik dalam bermuamalah dengan sama manusia, itu indikasi ibadah itu ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Karena sholat yang diterima, sholat yang benar mah harus bisa mencegah pelakunya dari perbuatan apa? Keji dan munkar. Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Mengganggu tetangga itu keji. Itu harusnya terhapus terubah oleh sholat. Kalau sholatnya benar dan diterima. Kalau sholatnya nggak benar nggak diterima, fawailul lil musallin alladzina an solatihim saun. Allah menggunakan kata-kata an bukan kata-kata fi solatihim saun tapi an. Para ahli bahasa menyatakan makna an di sana artinya orang itu sahun lalai dari efek setelah sholat di luar sholatnya. Efek sholat tanha anil fahsya ilwan murkar. Dia lalai seusai sholat dia berbuat keji kepada orang. Seusai sholat dia menggibahi orang. Seusai sholat dia menyakiti orang. Seusai sholat dia mengganggu orang. Apapun bentuk gangguannya. Seusai sholat keluar dari masjid. Keluarkan cekes penyuun di tengah orang banyak. Apa pelenyun teh? Merokok. Mengganggu mendolimi orang lain apa tidak? Iya, mendolimi. Orang jadi menghisap asapnya. Asapnya jadi nempel di baju dan wajah orang. Nempel nikotinnya ini nih. Kehisap oleh orang. Beres dia ngerokok masuk ke dalam rumahnya. Ada istrinya, ada anaknya, ada cucunya. Kalau dia aki-aki. Di bajunya nempel nikotin-nikotin. Dari nafasnya dikeluarkan bakteri dan juga nikotin ya. Disemburkan di dalam rumahnya, dihisap oleh istrinya, dihisap oleh anaknya, dihisap oleh cucunya. Maka terkontaminasi itu udara di dalam rumahnya. Dia ngerokoknya di luar. Tapi kan nikotinnya nempel di baju ya. Nempel juga di badannya. Terus masuk ke paru-parunya dihembuskan oleh nafas dia terhisap oleh orang lain Zolim gak itu orang? Super zolim Keji gak itu? Keji itu Tapi gak dianggap sebagai sebuah perbuatan keji Karena terlalu biasanya orang Ini orang masuk ke dalam Ansolatihim saun Dia lalai dari efek solat Harusnya tanha anil fahsyai wal munkar Malah seusai sholat dia berbuat perbuatan keji dan mungkar. Merugikan diri sendiri, merugikan orang lain. Kalau dia umpamanya mati karena ngerokok terserahlah. Tapi itu eh, apa eh, kerugian hukuman atas dirinya. Tapi yang nyebelin itu kan me me me menyebarkan keburukannya kepada orang lain. Maka hati-hati ketika masih merokok seusai sholat itu indikasi sholat tadi mardud tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Karena sholat yang diterima adalah sholat yang bisa menghapus dari perbuatan keji dan mungkar. Coba orang beres sholat keluar rumah langsung si Anu dituduh, si ini digibahi, ya menghina orang lain seusai sholat. Maksiat yang dilakukan susi sholat itu indikasi sholat tadi mardud ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Nah bayangkan keburukannya bukan menghina orang, bukan menggibahi orang, menebar asap racun ke sekeliling orang. Dia nikmat enjoy, orang lain batuk-batuk. Mengganggu apa tidak? Sangat amat sangat mengganggu. Agak mending jengkol sama pete, Bau apa tidak? Bau. Bahaya apa tidak? Tidak bahaya. Konon jengkol sama pete itu bermanfaat bagi tubuh ya. Keburukannya hanya satu yaitu apa? Baunya. Nah kalau rokok ya bau ya berbahaya. Berbahaya tidak selama merokok. Selesai merokok juga berbahaya. Nempel nikotinnya di sini nih. Dari nafasnya tersemburkan bakteri dan nikotinnya tuh, ya. Oleh karena itulah pantas bila pemerintah ini apa keras di dalam masalah ini. Merokok membunuhmu. Kalau dahulu kan enggak ya. merokok bisa menimbulkan ini, ini, ini, ini disebut. Kalau sekarang merokok membunuhmu. Hei, eh, orang nggak nggak peduli ya. Itu berkaitan dengan indikasi ditolak atau diterimanya ibadah seseorang oleh Allah Azza wa Jalla ya. Berdasarkan hal itulah maka Islam selalu mengaitkan antara komunikasi vertikal dengan Allah dengan komunikasi horizontal dengan sama manusia. Ibadah kepada Allah itu harus ada efek baik kepada sesama manusia. Allah berfirman Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Falyukrim dhaifa, falyukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini vertikal nih. Hubungan dengan Allah, iman kepada Allah dan hari akhir. Ndaklah dia bicara baik atau diam. Ini dengan sama manusia. Hendaklah dia memuliakan tamu, hendaklah dia memuliakan tetangga. Lihat, ini akhlak kepada sama manusia itu aplikasi nyata dari iman kepada Allah dan hari akhir. Siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, syukur dia kepada Allah ditolak. Siapa orang yang tidak bersyukur kepada manusia, memang karakter orang itu berarti tidak bisa mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jalla. Siapa orang yang tidak pandai bersyukur kepada manusia, tidak mampu melakukan kebaikan kepada manusia, itu indikasi orang itu buruk muamalahnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Coba lihat apa yang harus dilakukan bila orang lain melakukan kebaikan kepada kita. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, Man u'tiya a'ta'an fawajada falyajzi bihi wa man lam yajid falyasni fa inna man asna faqad syakara wa man katama faqad kafara wa man tahalla bima lam yu'tihi kana kalabi thawbiz zur Kata Nabi SAW, siapa orang yang diberi satu pemberian oleh orang lain, dan dia mampu memberikan balasan, maka hendaklah membalas kebaikan itu minimal dengan yang setimpal. Kunyuk-kurunyung orang gitu ya, ketok-ketok-ketok Assalamualaikum. Bawa rantang, ini hatur lumbayan. Ternyata dibuka itu ada cilok sarantang. Uh, alhamdulillah. Nanti ini rantangnya uh, ambil lagi, tunggu, suruh tunggu duduk. Di di, di dibahekeun tah cilokna teh, dierihkeun. Dierihkeun tuh di apa? Dipindahkan ke wadah lain, terus dicuci dulu isi gulai kambing yang baru kemarin dipotong. Ya. Ini terima kasih atas ciloknya, ini rantangnya. Udah, loh, gening berat ibu. Iya, berat nggak apa-apa mual 10 kilo. Dibalas dengan yang lebih baik atau dengan yang setimpal itu? Dengan yang lebih baik. mening cilok, mending gule. Mending gule atau ya. Walaupun punya kolesterol, jual mahal. Jadi siapa orang yang menerima pemberian dari orang lain dan dia mampu membalas, balas. Siapa yang tidak mampu membalas, dia ingin tapi tidak, hendaklah dia membalas dengan kata-kata. Memuji dia, menyanjung doa, minimal ucapkan terima kasih disertai doa. Jazakallahu khairah. Jangan dirubah menjadi jazakallahu alfa khairin. Itu mengurangi makna. Saking ingin gedenya gitu ya balasannya jazakallahu alfa khairin. Semoga Allah memberi balasan kepadamu dengan seribu balasan. Nah, boleh. Karena jazakallahu khaira khaira bentuk mufrad yang nakiroh itu nggak dibatasi jumlahnya ataupun bentuknya bisa berjuta, bisa bermiliar, bisa bertriun, bertriliun kali lipat. Kalau hanya dibatasi menjadi seribu menjadi apa? Kecil. Sudah ucapkan jazakallahu khaira. Sudah seperti itu ya. Siapa yang tidak mampu memberikan balasan yang setimbang Doakan dan ucapkan terima kasih. Siapa yang sudah berterima kasih berarti dia telah bersyukur. Tapi siapa yang menyembunyikan? Ada bahasa yang sering dikatakan orang ketika diberi inginnya berbahasa basi sopan tapi nggak enak kepada orang yang memberi ketika diberi alah padahal mah nggak usah tuh beri yang di, <laughs> di nggak usah repot-repot itulah udah dibahkan sana <laughs> dierikan maksudnya dipindah ininya dicuci pun enggak diisi lagi enggak ya lain kali enggak perlu gini-ginian lah saya mah enggak suka sekarang mah terpaksa aja enak enggak yang ngasih enggak nyentuh gitu ya ngegremet gitu ya ini orang sudah pernah enggak dikasih ngomongnya sampai se-RW Sekali dikasih ngomongnya nyentuh nggak enak ke hati. Ada yang berkarakter seperti itu nyebelin. Jadi bingung ini dikasih apa enggak ya? Tidak dikasih besoknya muncul di medsos. Dikasih ngomongnya, aduh, bikin sakit hati. Ini orang-orang yang tidak bisa bersyukur kepada orang kufur itu. Orang yang kufur kepada nikmat Allah bukan kufur keluar dari Islam bukan ya. Dalam hadis lain berkata Nabi alaihi salatu wassalam khaslatani man kana fihi katabahu Allahu syakiran sabiran wa man lam takuna fihi lam lam yaktubhu Allahu syakiran wala sabira من نظر في دينه إلى من هو فوقه فاهتدى به ونظر في دنياه إلى من هو دونه فحمد الله على ما فضله به عليه كتبه الله شاكرا وصابرا ومن نظر في دينه إلى من هو دونه ونظر في دنياه إلى من هو فوقه فأسف على ما فاته منه lam yaktubhu Allahu syakiran wala sabira. Ada dua karakter. Siapa orang yang memiliki dua karakter ini dalam dirinya, Allah catatkan dia sebagai orang yang bersyukur dan bersabar. Siapa yang tidak memiliki dua karakter ini, Allah tidak catat dia sebagai orang yang bersyukur dan bersabar. Dua-duanya harus dimiliki. Tidak mungkin hanya memiliki satu. Sebab dua karakter ini dua hal yang memang tidak bisa dipisahkan tuh. Nggak bisa satu dimiliki satu enggak nggak nggak bisa. Apa dua karakter ini coba introspeksi ikhwan akhwat. Apa kita memiliki dua hal ini apa tidak ya? Pertama, Orang yang dalam perkara agama melihat kepada orang yang di atas dia. Dalam perkara agama dia mengadah ke orang yang lebih dari dirinya baik lebih beragama dari aspek ilmu orang lain ilmunya lebih pintar tentang agama juga aspek amalannya amalannya lebih getol dia dia melihat kepada orang yang lebih baik agamanya dari dia, lalu dia mengikutinya. Ini pertama. Sebaliknya dia memandang ke dalam urusan dunia kepada orang yang lebih bawah, lebih miskin, lebih susah, lebih sengsara. Dia melihat ke bawah. Lalu dia bertahmid memuji Allah atas karunia yang Allah lebihkan atas dirinya. Dia tidak semenderita orang lain tuh. Dia tidak sesusah orang lain tuh. Alhamdulillah. Allah memberikan kelebihan karunia kepada saya dibanding orang-orang itu. Ya. Maka Allah catatkan orang itu sebagai orang yang bersyukur dan bersabar. Jadi dua karakter tuh. Dalam perkara agama melihat ke mana? Ke atas. Maksudnya melihat ke orang yang lebih baik agamanya dari dia, baik ilmunya ataupun amalannya. Duh si itu ya. tahajudnya tiap malam. Senin Kamis nggak pernah lewat. Al-Qur'an satu juz itu selalu tamat setiap hari gitu ya. Hafalan Qur'annya banyak. Ilmunya juga tinggi karena dia sering ngaji saya ingin seperti itu saya ikuti ah gitu ya nah, dalam urusan agama ya jangan sekali-kali melihat ke bawah saya mah segini mending sholat sehari tiga kali tuh kawan saya mah ya hanya zuhur aja itu boleh dipaksa mending atau saya cukup ini lebih dari cukup <laughs> akhirnya nggak ada peningkatan ya tapi dalam perkara dunia lihat kemana ke bawah kepada yang lebih miskin. Melihat kepada yang lebih miskin dalam urusan dunia menghadirkan rasa syukur. Melihat kepada orang yang lebih tinggi dalam urusan agama melahirkan rasa sabar untuk meraih kedudukan orang tersebut. Nikreh tur ngereyeh. Maknanya apa nikreh ngereyeh teh? berusaha sedikit demi sedikit untuk meraih sesuatu yang kita inginkan. Tapi terus continue, tidak patah di tengah jalan. Itu pertama. Kedua, siapa ya orang yang dalam urusan agama melihat kepada orang yang ada di bawah, baik ilmunya maupun amalannya. Saya malah hafal kul huwallahu ad. Dia Kulhu aja, Al-Fatihah aja nggak bisa loh. Mending saya masuk gini. Akhirnya dia tidak memacu diri untuk meningkatkan hafalan. Juga ibadahnya, juga ilmu agamanya. Siapa orang yang dalam perkara agama melihat kepada orang yang ada di bawah. Dan dalam perkara dunia dia melihat kepada orang yang ada di atas. Aduh si Anuma punya mobil mobilnya bagus. Saya mah cuma motor. Kalau hujan kehujanan, kalau panas kepanasan, kalau macet kemacetan. Dan macet, lampu merah, pakai jaket, panas, penuh knalpot. Aduh menderita bingit ya yang pakai motor. Kalau pakai orang pakai mobil mau panas mau macet adem gitu ya. Empuk. Saking Kayaknya itu orang kakinya nyaris tidak pernah menginjak tanah. Kayak kuntilanak. <laughs> Bohong gak ada kuntilanak ya. Dari rumah, dari karpet, dari keramiknya langsung masuk mobil. Geleyeng naik sampai di kantornya dihamparkan karpet warna abu-abu. Kemudian dia turun langsung menginjak karpet. Nyaris nggak pernah nginjak tanah. Saking apa? Kayanya. Duh, kapan ya saya seperti itu? Akhirnya dia tidak bersyukur. Siapa orang yang demikian? Siapa orang yang dalam perkara agama melihat ke bawah dan dalam perkara dunia melihat ke atas, Allah tidak akan catat dia sebagai orang yang bersyukur dan bersabar. Enggak. Coba dua hal tadi, ya. Adakah dalam diri kita dalam perkara agama melihat orang yang lebih atas, dalam perkara dunia melihat orang yang lebih bawah? Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi lalu berkata Imam At-Tirmidzi, "Hadza haditsun hasanun gharibun." Hadis ini hadis yang hasan dan gharib. Hadis hasan gharib hadis yang makbul yang diterima oleh para ulama. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, "At-ta'imus syakir mithlus sha'imus sabir." Orang yang makan tapi bersyukur sama dengan orang yang saum dan dia bersabar atas lapar dan haus yang dia terima. Ketika dia makan dia bersyukur kepada Allah atas nikmat makanan yang Allah berikan, itu pahalanya sama dengan orang yang saum kemudian dia bersabar atas penderitaan yang dirasakannya. ya. Itulah beberapa keterangan hadis tentang bersyukur. Ayat sudah, hadis sudah. Tinggal apa? Tinggal ucapan para sahabat tentang syukur. Ucapan para sahabat tentang syukur jauh lebih banyak dan jauh lebih menyentuh. Karena mereka berbicara tentang syukur atas apa yang mereka alami, apa yang mereka rasakan, apa yang mereka lihat dalam kehidupan mereka yang mereka rasakan, yang mereka alami didasarkan pada aplikasi Al-Quran dan As-Sunnah. Maka ketika berbicara tentang syukur lebih kena ke dalam hati kita ya. Sebagai contoh ucapan para sahabat tentang syukur. Kamis depan kita bahas, sekarang sudah mau selesai, tinggal 15 menit lagi waktu yang kita uh, miliki untuk bertanya jawab. Dan sebelum acara tanya jawab, tanya jawab dimulai, saya punya empat buah buku. Pertama, panduan lengkap menuntut ilmu. Untuk satu ikhwan. Ada yang mau? Siapa namanya? Mujahid. Jahid. Syahid. Semoga antum wafat sebagai syahid ya. Kalau nanti antum ke surga, nggak ketemu anak, tanyakan kepada Allah. Di mana Abu Haidar? Mau begitu? Syukran jazakallahu khairan. Jahid, eh syahid. Pertanyaan untuk syahid. Apa makna syukur? Kita memuji apa yang eh, atas apa uh, atas yang diberikan oleh Allah? Mensyukuri atas apa yang diberikan oleh Allah. Iya, mensyukuri itu gimana? mana mensyukuri? Memuji pihak yang memberi uh, kenikmatan. Atas. Pertama, dengan lisan. Apa yang oh. dilakukan oh. oleh lisan? Memuji Allah. Memuji dan mengakui. Dengan hati? Meyakini atas nikmat Ah, dengan anggota badan e, ketundukan dan ketaatan taat dan tunduk. Barakallahu fiik. Ambil. Ahwat dengan hadiah yang sama. Ada yang mau ahwat? Panduan lengkap menuntut ilmu. Siap Ahwat? Iya siap. uh, coba bacakan doa yang diajarkan oleh Nabi kepada Mu'ad bin Jabal. Harus hafal. Apa? Allahumma Allahumma ini ala, ala zikrika wa syukrika wa syukrika wa husni, wa ibadati. ibadatika. Wa husni ibadatika. Ulang. Allahumma Allahumma in, Allahumma ini auzu ala zikrika wa syukrika wa, wa husni wa ibadatika. Apa artinya? Ya Allah, tolonglah aku uh, agar selalu berzikir menuntut ya, mengingatmu, bersyukur kepadamu dan memperbagus ibadahku kepadamu. Iya, barakallahu fi Nanti ambil ya. Siapa yang mau buku panduan amal sehari semalam? Siapa namanya? Wildan. Udah pernah belum? Belum. Apa makna siapa yang tidak bersyukur kepada manusia berarti tidak bersyukur kepada Allah? Ada dua makna tuh. Mana pertama? Siapa yang tidak bersyukur kepada manusia berarti dia tidak bersyukur kepada Allah. Apa maknanya? Taluk Asin Perkara agama hmm? Kalau perkara agama itu misalnya Jika dia bersyukur kepada Allah eh, Apa namanya eh, Jika dia kan bersyukur kepada Allah dan bersyukur juga kepada manusia. Nah, kalau jika bersyukur kepada Allah akan akan dilimpahkan pahalanya. Mau terus itu pertanyaan mau ganti. Hmm? Ganti. Lebih susah loh. Sebutkan dua sifat. Siapa yang memiliki dua sifat ini Allah catat dia sebagai orang yang bersyukur dan bersabar. Sing dua sifat ini apa barusan terakhir ya satu dalam urusan agama uh, dalam urusan agama uh, eh, eh, mengganti lagi <laughs> ganti oh, hmm? yang melihat ke atas, e, jika melihat ke atas, e, jika dalam urusan agama melihat ke atas, jika urusan duniawi e, manusia. E, dalam urusan dunia pada melihat ke, ke bawah ke bawah. Apa yang dimaksud dalam perkara agama melihat ke atas itu apa? Ke langit? melihat ke eh, ilmu kepada orang yang, kepada orang yang beriman dan beriman. lebih baik agamanya agamanya dari dia baik ilmu ataupun amal kalau yang dimaksud dalam urusan dunia melihat ke bawah apa eh, kepada orang kepada orang yang melihat kepada orang yang lebih yang pendek yang lebih eh, lebih apa Iya, lebih miskin, lebih susah. Apa akibatnya kalau kita lihat kepada orang yang lebih miskin? Kitanya akan akan bersyukur. Bersyukur. Iyalah. <laughs> Ahwat, satu lagi buku amalan sehari semalam. Ya Ustaz, insya Allah siap. Urusan orang mukmin sangat menakjubkan. Kenapa tuh ya? Jawab Ahwat. Karena semua urusannya adalah baik Ustaz. Hmm, Sebab contoh. tidak ada keburukan yang dilakukan. Seluruh urusan orang, orang mukmin itu menghapuskan dosa dan menambahkan pahala. Kaitannya dengan syukur dan sabar gimana? Eh, barang siapa orang mukmin yang bersyukur, Eh, dalam menerima nikmat eh jika orang mukmin yang bersyukur dalam ketika menerima nikmat maka dia akan bersyukur sebaliknya jika seorang mukmin yang ditimpa suatu musibah dia akan bersabar iya kalau orang mukmin memperoleh nikmat dia bersyukur. bersyukur kalau memperoleh bencana dia akan bersabar. Bersabar dua-duanya berakibat menambah baik pahala. ya. Ya, barakallahu fiik. Sudah selesai. Uh, tinggal lima menit lagi waktu yang tersisa. Jika orang lain berbuat zalim dan berbuat keburukan kepada kita. Apakah kita berdosa kalau kita jadi tidak mau dekat dan tidak mau kenal lagi sama orang tersebut? Tapi Ustaz, Alhamdulillah Ana sudah memaafkan kedolimannya. Tapi Ana tidak mau dekat lagi sama orang tersebut. Ya, pertama kalau orang zalim atau melakukan kesalahan apapun kewajiban bagi kita untuk mengingatkannya, menasihatinya. Jangan sampai dia terus-menerus dalam dosa ya. Kalau diingatkan sudah, tapi dia tidak berubah, dinasihati sudah, tapi kekeh dengan keburukan akhlaknya dan bila dia bila kita dekat dengan dia terpengaruh atau lebih banyak madarat, lebih banyak sakit hati daripada sukanya, ya dia harus dijauhi daripada menimbulkan madarat yang berkepanjangan. Tapi itu jurus pamungkas. Kalau dalam berantem disebut jurus langkah seribu. Kabur. Tapi sebelum itu dilakukan, hadapi dulu. Ingatkan dia, nasihati dia, mudah-mudahan dengan hal itu dia berubah ya. Kan kata Ustaz tadi bilang Manusia dan jin mau setakwa takwa Mau sedurhaka durhaka Tidak ada pengaruhnya untuk Allah Pertanyaan Untuk apa manusia dan jin, dan jin diciptakan Untuk ibadah kepada Allah Untuk kepentingan dan kebaikan jin dan manusia itu sendiri ya Ibadah yang kita lakukan untuk kepentingan kita bukan untuk kepentingan Allah Subhanahu wa taala. Ada teman yang sudah mengaji tapi masih merokok dan jual rokok. Bagaimana menurut Ustaz? Tinggal doakan saja. Jadi paling susah menasihati tiga jenis manusia. Jenis manusia pertama perokok tuh. Dinasihati gitu juga tahu efeknya, tahu buruknya, tahu haramnya kekeh dah ya. Membantah ya. Datangkan seribu dalil tentang haramnya rokok, saya bisa datangkan dua ribu dalil yang membantah semua itu. Seperti itu susah. Satu-satunya jalan doakan hidayah dari Allah Azza wa Secara hukum dia sudah paham. Itu syahwat namanya, ya. Sama dengan gibah. Tahu gibah itu haram tapi masih doyan melakukannya. Seperti bohong, tahu bohong itu haram tapi masih suka melakukannya. Seperti pemabuk, tahu itu haram tapi masih ngeyel melakukannya. Tahu copet, menyopet itu haram tapi masih melakukan. Itu tidak ada bedanya ya. Bukan butuh-butuh amat tapi sudah karakter buruk yang tertanam. Doakan hidayah bagi orang tersebut. Orang itu dosa karena sudah tahu tentang haramnya perbuatan tersebut tapi tetap ngeyel. Itu golongan pertama yang susah untuk dinasihati. Golongan kedua, orang yang sedang kasmaran jatuh cinta itu susah dinasihati itu. Kamu jangan ke dia, dia itu jelek. Eh, kekeh sudah cinta maya. Dan seterusnya lah. Bagaimana jika orang yang melakukan kebaikan itu bukan orang Islam? Bagaimana cara berterima kasih? Apakah tidak termasuk syirik? Tidak. Sama dengan berterima kasih, ada orang kafir ngasih pertolongannya, kita ucapkan terima kasih dan balas dengan yang lebih baik. Tetangga kita Nasrani atau Yahudi atau Buddha atau Hindu atau agama lain ketok-ketok. Ngasih ngirim kue. Kuenya halal. Ya kita terima kasih balas. Kita kirim lagi durian kepada dia. Mana yang lebih baik? Kue apa durian? Durian atau lebih mahal. Si montong lagi. Ini merek bukan? Jenis ya. Boleh dikasih. Siapa tahu itu jadi jalan hidayah ya. Walaupun dia tidak melakukan kebaikan kepada kita, kita wajib berbuat kebaikan kepada dia. Kalau dia tetangga kita, ya, dia punya hak untuk diperlakukan secara baik sebagai seorang tetangga, walaupun dia bukan muslim. Kasih, kirim, berbuatlah baik kepada mereka. Mudah-mudahan itu jadi jalan hidayah. Terakhir ya. Bagaimana halnya orang yang selalu bangga dengan kebaikan orang lain tapi ketika orang ini mendapat nikmat dia tidak mencontoh orang yang dibanggakannya itu. Yaitu tadi tahu bahwa orang lain lebih baik bagi dia dari dia. Keislamannya lebih baik, ilmunya, amalnya lebih baik. Tapi dia tidak mengikutinya, maka dia tidak dianggap sebagai orang yang bersabar, tidak dianggap sebagai orang yang bersyukur, ya. Jadi lihatlah kepada orang yang lebih dalam hal agama dan ikuti, lihat kepada orang yang lebih miskin dalam hal dunia lalu bersyukur itu yang terbaik. Cukup bagi kita sampai di sini insya Allah kita jumpa di hari Kamis yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.